Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Al-Fusul fi Siratul Rasul karya siapa? Antum? Hmm? Ewa, Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimahullah. Naam. Kemarin terakhir kita baca tragedi atau kisah peperangan perang apa yang kemarin kita terakhir kita baca antum? Perang apa? Perang Al-Az, perang Ahzab. Perang Ahzab dinamakan juga dengan perang apa Ahmad? Khandaq. Terjadi pada tahun berapa? 5 Hijriah bulan apa? Bulan Syawal. Jumlah perbandingan pasukan kaum muslimin dengan orang kafir lebih banyak mana pasukannya? Lebih banyak orang kufar. Orang kufar berapa pasukannya? ribu Orang muslimin ribu Orang kufar berkumpul, bersatu, sekutu-sekutu dari Bani Nadir, Ghatafan, kemudian orang-orang enam kufar Quraisy yang ada di Mekah. Eh, yang dari orang-orang kufar Quraisy dipimpinnya siapa? Antum Siapa yang memimpin dari orang-orang kafir Quraisy? Siapa? Sahar bin Harab Abu siapa? Abu Sufyan. Kemudian dari Bani Khotofan. Siapa memimpin yang kemarin? Hah? Uyanah bin Uyah bin Akhtab. Nah, bin Bani Nadir. Al-Hutafan ada kemarin. Ayo, siapa? Uh, Irsyad. Ayo, Uyana bin bin Hisn. Ayo, Uyana bin Hisn itu di tengah-tengah itu melihat itu kan. Ghatafan pemimpinnya pemimpinnya Uyainah bin Hisn. Tapi kalau Bani Nadir baru punya bin Akhtab dan terbalik ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian tragedi tersebut terjadi, eh, peperangan dengan cara menggali kondak parit. Siapakah ide siapa yang dan akhirnya sepakat oleh Rasulullah SAW membuat parit tersebut siapa antum? Antum? Wallahu Allah alam. Antum? Salman Al Farisi. Salman Al Farisi itu Farisi dari mana? Paris. Atau dari mana? Hewan mana? Al-Farisi dari mana? Persia. Dari Persia. Persia kalau zaman sekarang ya eh barakallahu fikum kurang lebihnya Iran itu. Paham ya? Iran ya, Persia, na'am. Salman Al-Farisi. Kemudian mereka mengepung eh, keliling Madinah, nggak bisa masuk. Kurang lebihnya berapa hari kemarin? 27 hari, kurang lebih sebulan. Mereka pulang dalam kondisi menang atau kalah? kemarin lagi enggak sana sih. Ela bahas. Mereka ketika pulang, eh, balik lagi ke Mekah, balik lagi ke Bani Nadir, mereka pulang ke kampungnya masing-masing dalam kondisi menang atau kalah kemarin? Eh, antum? Kalah. Kondisi kalah ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa yang bikin mereka kok balik pulangnya apa? Sebabnya apa di antaranya Abdullah? Sebab yang mereka bikin balik pulang apa? Kehabisan bekal atau karena enggak bisa masuk atau bagaimana? Ewa? Eh, Antum. Kenapa? Ewa, eh, posisinya memang musim dingin, kemudian kehabisan bekal juga, kemudian apa? Diutus oleh Allah Ta'ala angin. Ewa, eh, ini yang bikin ngeri, ya, dibikin goncang mereka. Ya. ada salah satu di antara mereka yang bisa masuk menyusup ya, lewat gang kecil itu, nyusup ya. Masuk akhirnya. Paham ya? dan ujung-ujungnya duel, berduel satu lawan satu. Lawannya Ali bin Abi Thalib, nah musuhnya siapa? Amr bin Eh, Amr bin Abdiwuddin. Ngam ya? Bukan Mudin. <laughs> Amr bin Abdi Abdi Wuddin. Lain lagi ya, al lain lagi. Ya Allah musta'an. Nah, nah Amr bin Abdi Wuddin itu kemarin yang dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kalau main pedang bagaimana? Ali bin Abi Thalib kalau main pedang bagaimana? Jago enggak? Enggak tahu juga. Labas. Ha? Bagaimana Abu Sama? Ali bin Abi Thalib kalau main pedang bagaimana? Jago main, pandai. Digelari dengan apa? Ali bin Abi Thalib karena pandai mainkan pedang kemarin, gelarnya apa? Antum? Labas. <laughs> Apa? Haidarah. Samatsni ummi haidara Ini julukannya. Apa julukannya tadi? haidara Paham ya? haidara itu gelar untuk Ali bin Abi Thalib karena pandai mainkan pedang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu kemarin sudah kita lewati. Kita baca berikutnya halaman 42 yang punya kitab nyimak ya. Nah, jadi faedah-faedah seperti itu kalau belum tercatat dicatat karena kadang muncul dalam sejarah. Walamma tala hadzal halal muslimin Kemudian karena keadaannya sudah panjang di hadapan kaum muslimin selama 27 hari bayangkan. 27 hari. Arada Rasulullah SAW an yusalih Uyainah bin Hisn wal Harith bin Auf ra'isai Ghatafan. Perhatian baik ya. Ala sulusi simaril Madinah. Karena sudah waktu sudah panjang selama 27 hari tersebut, Rasulullah sempat ingin mendamaikan antara Uyainah bin Hisn. Ha? dan Harith bin Auf, dua-duanya pemimpin Bani Qatafan. Ala sulusi simar Madinah, tapi dengan catatan apa? Nah, mereka harus memberikan apa? hasil panen. Ya, buah-buahan sepertiganya. Sepertiga buah-buahan yang ada di Madinah. Paham ya? Naam. Wa yang sarifa bi biqaumihima kemudian mereka pergi dengan kaum mereka. Wazaratul muraw enam. Murawadah ala dzalik dan terjadilah perbincangan-bincangan, negosiasi di itu. Walam yatimul amr tapi ternyata enggak terwujudkan yang namanya perdamaian juga. Akhirnya bagaimana? Perhatikan itu. Hatta istasyara Rasulullah SAW sa'dain bidalik. Sampai-sampai Rasulullah mengajak bermusyawarah. Eh? Minta isyarat. Nah, barakallahu fikum. Siapa yang diajak tersebut? Sa'dain. Kemarin kita lewati. Dua saat. Siapa dua saat ini kemarin? Antum? Sa'ad bin Mu'ad satu Sa'ad bin Ubadah paham ya Sa'ad bin Mu'ad Sa'ad bin Ubadah faqala mereka berdua berkata ya Rasulullah in kana Allah amaraka bihadza wahai Rasulullah kalau seandainya Allah Taala yang merintahkan engkau dengan perintah ini, fasam'an wa ta'atan kami dengar dan taat. Ngajak damai itu kami siap gitu loh. Kalau ternyata itu yang merintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Wa in kana syai'an tasna'uhu lana, tapi kalau itu hanya sekedar usulan yang kau bikin untuk kita, berarti bukan apa? Bukan perintah Allah. Nah, falaqad kunna nahnu wa haulal qaum 'ala syirki billah wa ibadatil awthan. Kalau seperti itu dahulu kami dan mereka adalah kaum yang berbuat syirik kepada Allah taala dan menyembah berhala. Wa hum la yatma'una an ya'kulu minha samratan illa kiran aw bay'an. Bayangkan, mereka tidak akan ingin memakan buah-buahan kecuali apa? Nam kecuali harus apa? Kecuali diperjualbelikan. Fahina akramal Allah Taala bil Islam. Kemudian ketika Allah Taala memuliakan kami dengan Islam, wahadana lahu dan Allah Taala berikan hidayah kami kepada Islam, wa azzana wa azzana bika wa bihi. Dan kemudian Allah Taala berikan kemuliaan kepada kami dengan sebab engkau dan juga agama Islam tadi itu nu'tihim amwalana. Kita akan ngasih mereka dari harta-harta kami. Wallahi la nu'tihim. Kalau seperti itu nanti, demi Allah kami enggak akan ngasih harta mereka. Illa sayf kepada pedang. Ini perbincangan-bincangan ujung-ujungnya apa? Wallahi demi Allah ya Rasulullah kami enggak akan ngasih mereka kecuali pedang. Berarti apa? Kasih pedangnya gitu. Atau apa maksudnya? Perang. Maksudnya perang. Kami gak akan ngasih mereka kecuali perang. Oh, bukan pedang dikasih bukan. Ini balasannya orang Arab seperti ini. Istilahnya apa kemarin? Uslub min asali bin Arab, gaya bahasa orang Arab dalam bicara. Anak gak ngasih mereka kecuali pedang. Maksudnya apa? Perang gitu loh. Nah, barakallahu fiikum. Bukan pedang dikasihkan itu bukan. Faqala sallallahu alaihi in innama huwa syai'un Ya kan? Akhirnya Rasulullah mengatakan, sesungguhnya tadi itu eh, hanya sekedar usulan yang aku bikin untuk kalian. Berarti bukan perintah dari Allah Taala. Paham ya? Kadang kala usulan, masukan itu Rasulullah memberikan masukan usulan untuk segenap para sahabat, bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sawwaba ra'yahuma bidzalik Akhirnya Rasulullah membenarkan pemikiran mereka berdua. Ha? Walam yaf'al min dzalika Rasulullah tidak melakukan hal tadi. Maksudnya apa? tidak jadi ada perdamaian tadi. Thumma inna Allah subhanahu wa taala hamdu sana amran min indih khaddala bihi bainahum. Masyaallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala walaul hamdu segala pujian dari Allah sana amran min indih khaddala bihi bainahum. Allah taala yang bikin mereka apa? Yang bikin mereka hancur. Allah taala bikin perkara yang muncul dari si Allah taala bikin mereka hancur dan rendah. Dengan apa? Wa falla jumu'ahum. Falla itu bahwa sebutkan bahwa falla falla jumu'ahum ay farraqahum. Allah taala bikin mereka bercerai-berai. Perkumpulan mereka dibikin bercerai-berai. Eh, dihancurkan, mereka ribut. Mereka ada yang enggak sepakat, gak setuju karena nanti ada yang masuk Islam itu loh. Ada salah satu orang yang dari Bani Khatafan masuk Islam. Nah, inilah yang nanti bikin apa? membuat sadar sebagian orang-orang yang awal mulai memerangi Rasulullah enggak jadi. Kita lihat sini. Wa dzalika anna Nu'aim bin Mas'ud bin Amir al khatafani apa di antaranya yang Allah taala bikin untuk mereka bercerai-berai, berpecah belah? Di antaranya adalah Nu'aim bin Mas'ud. Perhatikan Nu'aim bin Mas'ud bin Amir al khatafani Ja'a ila Nabi sallallahu wa qala ya Rasulullah inni qad aslamtu famurni bima syi'ta. Masyaallah. Nu'aim bin Mas'ud ini datang kepada Rasulullah mengatakan wahai Rasulullah sungguh aku telah masuk Islam. Perintahkanlah aku sesukamu. Bayangkan, padahal ini termasuk dari apa? lingkupan musuh tadi itu, masuk Islam. Tapi posisi mereka belum tahu, belum tahu. Mereka enggak tahu kalau Nu'aim bin Mas'ud masuk Islam. Akhirnya bagaimana kata Rasulullah? Faqala sallallahu Inna wasallam anta rajulun wahid. Sesungguhnya kamu adalah laki satu-satunya. khadzil anna in sata'ta. Bikinlah mereka kacau semampumu. Fa innal harba khud'ah. Karena sesungguhnya peperangan itu ada tipu muslihat. Dalam peperangan itu jangan jujur terus kalau sama musuh. Kadang kala sama musuh harus ada tipu muslihat. Paham ya? Kita satu orang nah barakallahu fikum dibikin untuk sebagai jasusnya misalkan, ngintali. Datang ke tengah-tengah mereka, ngawasi. Bagaimana? Karena biasanya intel nah barakallahu fikum jasus atau jawasis fungsi tujuannya apa sih? Untuk mengetahui kelemahan musuh. Paham ya? Dan musuh pun kadang meletakkan intel juga di situ. Kalau zaman kita bahasanya intel itu ya, yang suka mengintai, ngecek, meneliti, wah ini bagaimana musuhnya, kekuatannya berapa, senjatanya berapa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kata Rasulullah, "Fa innal harba khud'ah." Sesungguhnya peperangan itu tipu muslihat. Jadi, Nu'aim bin Mas'ud masuk Islam, Bani Ghatafan belum tahu. Dan enggak kasih kabar, langsung masuk ke tengah-tengah Bani Ghatafan. Terlihat fadhahaba min hinihi dzalika ila Bani Quraidah langsung Nu'aim bin Mas'ud Al-Ghatafani pada waktu itu pula pergi ke Bani Quraidah. Bani Quraidah enggak tahu kalau Nu'aim bin Mas'ud masuk Islam. Tujuannya kenapa kok masuk ke Bani Quraidah? Menyadarkan mereka jangan mau kalau diajak ke Quraisy memerangi Rasulullah. Bani Quraidah kan kok bilang Yahud. Ya enggak? Suku atau marganya orang-orang Yahud. Ada tiga Suku atau marga orang Yahud ada tiga besar semuanya. Satu. Ewa, satu. Hah? Banu? Ayo, enam. Tiga suku, tiga marga besar eh, orang-orang eh? Yahud. Satu. Belum ketemu. Ewa satu. Antum, dibantu dulu. Banu Nadir, satu. Paham ya? Dua. Banu Kainukar. Tiga. <laughs> Sudah. Banu Nadir, Banu Kainukar, Banu Kuraito, Paham ya? Tiga dihafal ya. Itu tiga marga, tiga suku orang-orang Yahud. Ayo enam. Akhirnya Nu'aim bin Mas'ud ini datang ke Banu Quraidah. Wa kana ashiran lahum fil jahiliyah. Saat itu juga Nu'aim bin Mas'ud punya kekeluargaan. Pada mereka dianggap keluarga di zaman jahiliyah. Paham ya? Keluarga mereka. Fadakhala alaihim, langsung Nu'aim bin Mas'ud masuk di tengah-tengah mereka. Wa hum la ya'lamuna bi islamih. Dalam keadaan mereka enggak tahu kalau ternyata Nu'aim bin Mas'ud masuk Islam. Enggak tahu mereka. Faqala ya Bani Quraidah, Nu'aim bin Mas'ud itu mengatakan wahai Bani Quraidah innakum qad harabtum Muhammada. Sungguh kalian telah merangi Muhammad. Wa inna Quraisyan in asabu fursatan intahazuha. Ini. Sesungguhnya orang-orang Quraisy itu kalau mereka mendapatkan fursah kesempatan, mereka itu akan apa? ngambil untung di situ. Jadi orang-orang kufar Quraisy kemarin kan gabung sama Bani Quraidah. Itu sebenarnya mengambil keuntungan loh biar memerangi Rasulullah itu loh. Paham kan ya? Tujuan orang Quraisy kan orang kufar Quraisy tujuannya untuk merangkul Rasulullah membunuh gitu loh. Ambil untung. Nah, wa illa intasamaru. Ya insamaru ila biladim. Insamaru bawah itu bukan nomor 4 itu. Insamaru raja'u artinya. Ya, bawah itu ya insamaru artinya apa? Raja'u. Kalau mereka enggak dapat fursah, enggak ada kesempatan, eh, dapat keuntungan, mereka pulang ke ila biladim, pulang ke kampungnya. Kalian dibiarkan. Ini pintar sekali ya Nu'aim bin Mas'ud ini untuk bikin apa? Biar mereka itu enggak bersatu lagi. Bikin kacau di tengah-tengah mereka. Wahai Banu Quraidah, kalian memerangi Muhammad padahal orang Quraisy itu kalau ada kesempatan mereka itu ngambil untung dari kalian. Ambil keuntungan dari kalian. Kalau enggak ada kesempatan mereka pulang ke negeri mereka. Wa tarakukum wa Muhammadah. Mereka akan meninggalkan kalian dan Nabi Muhammad. Fantaqama minkum. Kemudian apa? Yang akhirnya apa? Nah, barakallahu fikum Muhammad akan menghukum kalian. Ini trik-trik dalam nah barakallahu fikum menyampaikan apa? Menyampaikan berita biar nanti Banu Quraidah itu enggak lagi senang dengan orang-orang kafir Quraisy. Kan bergabung dengan apa dengan pasukan yang banyak tersebut kan apa? 6 sampai 10 ribu itu karena gabung tadi itu. Wa illa awal mulai sedikit. Lalu kemudian mereka mengatakan Famal amal ya Nu'aim? Terus apa yang kita lakukan wahai Nu'aim? Qala la tuqatilu ma'hum hatta yu'tukum ruha'in. Nu'aim bin bin Mas'ud pandai juga dia. Nu'aim Mas'ud mengatakan jangan kalian berperang bersama mereka. Jangan berperang bersama orang kafir Quraisy sampai mereka mau ngasih kepada kalian na barakallahu fikum ruha'in. Ruha'in itu semacam nah pemberian hadiah atau semisalnya. Paham ya? Jaminan. Jaminan-jaminan. Kalau mereka mengatakan Lakat ashar rai, masya Allah, Langsung Nu'aim bin Mas'ud didukung. Ya? Nah, Nah, kalau sungguh kamu telah apa? Memberikan usulan yang bagus. Dikit lagi. kalau na'am. Eh, mana hado ila Quraisy. Kemudian langsung Nu'aim bin apa? Nu'aim bin Mas'ud bangkit menuju orang Quraisy. Faqala li Abi Sufyan walahum. Kemudian langsung berkata kepada Abu Sufyan, siapa Abu Sufyan namanya? Eh, siapa namanya Abu Sufyan? Eh, barakallahu fiikum. Irsyad Sakhr bin Harb. Sakhr bin Harb mudah. Eh, siapa saudarinya Abu Sufyan? Eh? Ummu siapa? Ummu Jamil. Istrinya siapa Ummu Jamil? Pernah anak kenalkan dulu sama Ummu Jamil. Ayo. Istrinya siapa Mu Jamil? Abu Lahab. Namanya siapa? Istrinya Abu Lahab. Ummu Jamil siapa namanya? Sudah pernah kenalkan dulu enggak lu? Siapa namanya Ummu Jamil? Antum. Ah. Siapa namanya Ummu Jamil? Pernah kenalan belum? Hah? Sudah pernah kenalkan dulu kan? Ummu Jamil namanya Fulanah bintu Fulan. Tak kenalkan. Ayo. Ismail. Arwa. Arwa bintu Harb. Jadi udah kenalkan kayak gini, ingat-ingat terus. Umud Jamil, kenal antum? Istrinya Abu Lahab. Kenal? Siapa namanya? Arwa. Eh, Arwa bintu Harb. Arwa bintu Harb itu ingat-ingat ya. Nah, barakallahu fiik. Naam. Faqala li Abi Sufyan walahum kemudian berkata kepada Abu Sufyan dan kepada orang-orang Quraisy, "Ta'lamuna wuddi wa nushi Kalian tahu kalau kalian tahu tentang nasihatku dan juga kecintaanku pada kalian. Qalu na'am. Mereka orang Quraisy masih bertanya, enggak tahu kalau Nu'aim bin Mas'ud sudah masuk Islam. Mereka bilang, "Iya." Faqala inna yahuda qad nadimu 'ala ma kana minhum min naqdi 'ahdi Muhammadin wa ashabihi. Ingat-ingat, kemarin itu kan mereka apa? Orang-orang Banu Quraisy membatalkan perjanjian kan? Nah, sekarang Nu'aim bin Mas'ud pandai dia. Masuk ke tengah-tengah orang Quraisy mengatakan sesungguhnya orang-orang Yahud menyesal. Mereka itu menyesal dengan apa? Dengan kebersamaan perang bersama kalian. Menyesal masalah apa? Menyesal masalah membatalkan perjanjian bersama Muhammad dan para sahabatnya. Wa innahum qad rasaluhu annahum ya'khuduna minkum raha'in yadfa'unaha ilaihi. Dan mereka juga saling memberikan apa? Sudah saling me mengirim surat utusan, saling mengirim apa? Utusan. Nah, bahwasanya mereka akan mengambil dari kalian apa? Enam e, jaminan-jaminan yang kalian serahkan padanya. Summa yumali'unahu 'alaikum, kemudian mereka akan memenuhi enam untuk kalian. Summa dhahaba ila qaumi khatafan, langsung Nu'aim bin Mas'ud pergi ke kaumnya khatafan. Faqala lahum mithla berkata juga seperti itu. Ujung-ujungnya kan mereka saling membenci. Enggak suka sama kufar Quraisy. Melemahlah mereka di situ. Ewa eh, na'am, mereka melemah. Falamma kana atas sabti min Syawal ketika malam Sabtu bulan Syawal, ba'atsu ila Yahud, mereka mengutus kepada orang Yahud. Inna lasna bi Kita sekarang bukan di na'am barakallahu fikum nam e, eh, di bumi atau tempat yang kita tinggal situ. Fanhadu bina ghadan Nah, maksudnya sekarang bukan sekarang kita berada di bumi yang nah maksudnya maksudnya di tanah yang nah bukan kita tinggal di situ. Maksudnya itu ayo kita eh, besok berangkat. Fanhadu. Nah, nah. Ini beri fanhidu. Fanhidu bina ghadan fil amr. Fanhidu bina ghadan. Bangkitlah besok kalian bersama kami. Nunajiz hadar rajul. Apa nunajiz? Memerangi. Paham ya? Ingin berperang Nah barakallahu fikum membunuh Rasulullah SAW. Faarsal ilahim Yahud. Akhirnya orang Yahud mengutus utusan kepada mereka. Innal yawma yawmus sabti. Hari ini hari Sabtu. Wa ma'ahada bersama dengan ini. inna la nuqatil ma'akum. Langsung berani orang Yahud. Eh? Siapa tadi? Banu Quraidah. Berani ngomong kayak gitu. Karena kan dimasukin siapa tadi? Nu'im bin Mas'ud. Kasih usulan tadi. Kita enggak akan berang bersama kalian. Hatta taba'afu ilayna ruhuna. Kami tidak akan berperang bersama kalian sampai kalian mengutus menyerahkan kepada kami na'am barakallahu fikum beberapa jaminan-jaminan. Falamma ja'ahum rusul dzalik. Qala Quraisyun kemudian ketika datang utusan-utusan kepada mereka eh, dengan membawa tadi itu, berkatalah Quraisy, "Shadaqana wallahi Nu'aim bin Mas'ud." Benar. Eh, apa ini? Na'am barakallahu fikum dikatakan Nu'aim bin Mas'ud. Malah Nu'aim bin Mas'ud awalnya kan datang ke Quraisy. Ya enggak ngomong kalau orang Yahudi itu enggak mau perang bersama kalian kalian kalian kalau enggak dikasih jaminan. Kalau nggak dikasih apa? Harta itu nggak mau. Orang Quraisy baru percaya. Oh, ternyata, ternyata benar. Setelah orang Quraisy datang ke Banu Quraidah, benar ternyata Banu itu ngomong, "Kami akan berperang sama kalian sampai kalian ngasih harta." Paham ya? Nah. Dan lihat sini. Wa ba'athu ala Yahud kemudian mereka mengutus untuk pergi ke mengutus kepada atau mengutus mengutus utusan nah ke orang Yahud. "Inna wallahi la nursilu lakum ahada fakhrudu ma'ana." Ini. Sesungguhnya kami tidak akan mengutus pada kalian seorang pun. Keluarlah kalian bersama kami. Diajak perang. Fakolat Banu Quraidah. Kemudian apa? Banu Quraidah mengatakan sadaqa wallah Nu'aim. Nu'aim benar yang dikatakan Nu'aim. Wa abau an yuqatilu ma'ahum. Dan akhirnya Banu Quraidah mereka enggan berperang bersama mereka. Ujung-ujungnya tinggal orang kafir Quraisy. Paham ya? Naam. Wa arsalallahu azza wa jalla ala Quraisy wa man ma'ahum al-khawar. Bawah itu khawar Khawarij itu ad-dha'ful Akhirnya Allah telah utus di tengah-tengah orang Quraisy apa? Dan yang bersama mereka al-khawar yaitu enam kelemahan dan juga apa? inkisar yaitu bercerai-berai perpecahan. Paham ya? Nah, setelah itu kan Banu Quraisy enggak mau Banu itu ya enggak? Nah, eh, kemudian Ghatafan juga sudah mulai tidak setuju. Naam. Warih tuzalziluhum ini dan angin yang menggoncang mereka. Posisinya enggak sembarangan waktu musim apa? musim dingin. Kalau di Arab itu dingin, masya Allah. Luar biasa kalau di Arab ya Muslim dingin ya. Ini posisinya dingin. Faja'alu la lahum karara, wala tasbut lahum khaymah wala tunub wala kidrun wala syai'. Bayangkan. Akhirnya apa? Menjadilah mereka tidak betah tinggal di situ. Eh? Tidak menetap di situ dan juga tidak kokoh tendanya. Karena orang tidur pakai tenda. Eh? Wala tunub, apa tunub? Tunuk itu tali yang digunakan untuk apa? Untuk eh, barakallahu fikum digunakan untuk menegakkan apa? Menegakkan tenda. Untuk memperkuat tenda. Tenda biasanya kan ada tali-talinya itu ya. Enggak kuat, angin kencang, diutus, menggoncang mereka semuanya. Naam. Kemudian apa? Wala kidrun wala syai', enggak ada lagi apa kidr. Periuk-periuk enggak ada lagi. Paham ya? Semua peralatan sudah enggak ada kena angin. Falamma ra'au dzalik kemudian ketika mereka melihat seperti itu, tarahalu min lailatihim tilka. Malam itu pula mereka pergi balik pulang ke eh barakallahu fikum ke Makkah. Falamma asbaha Rasulullah SAW khodan nam ilal Madinah, ghada ilal Madinah. Ketika datang waktu pagi hari, nam barakallahu fikum Rasulullah SAW langsung nam barakallahu fikum pergi ke Madinah. Madinah kan luas itu ya. Nam barakallahu fikum seperti itu. Waktu waktu anas asnilah ketika Rasulullah sudah keluar ke Madinah tersebut, manusia sudah meletakkan senjata. Nah, selesai ini. Ternyata apa? Ternyata na kalau fikum Rasulullah SAW ketika melihat seperti itu, Fajr Jibril, Jibril datang. Fajr Jibril alaihissalam ila Rasulullah SAW bahwa yaktasilu fi baiti Ummi Salamah. Saat Rasulullah lagi mandi di rumahnya ummi Salamah, Jibril datang. Faqala awada'tu musila? Kalian meletakkan senjata kalian, amanahnu Jibril. Adapun kami falam nadha' ba'd aslihatana. Adapun kami tidak akan meletakkan senjata-senjata kami setelahnya. Unhut ila haula. Apa? Berangkatlah menuju mereka. saja mereka? Banu Quraidah. Yakni banu Quraidah. Perang lagi setelah perang Azab, perang melawan Banu Quraidah. Itu pembahasannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Na'am kalau fikum. Kita lihat ini apa pertanyaannya bismillah kalau ada orang-orang hizbiyah keliru ini orang-orang hizbiyin dan mereka meminta dan mengundang seorang sunni salafi untuk mengziarahinya apakah kita boleh mendatanginya pada asalnya kalau mereka adalah pendolanya atau ustaz-ustaz mereka kita lebih baik menghindar paham ya karena khawatir kena syubhat atau pemikiran mereka tapi kalau kroco-kroco Rasulullah hanya pengikut, pengikut nggak paham apa-apa dan semoga masih bisa diharapkan mendapatkan enam hidayah barakallahu fikum maka apa? Maka yang seperti itu enam insyaallah tidak masalah. Paham ya? Insyaallah tidak tidak masalah. enam. Jadi ingat-ingat ya kalau e, membahayakan untuk agama, perhatikan, membahayakan untuk agama dan membahayakan untuk apa? keistiqomahan kita maka asal kita menghindar. Asal kita apa? Kita menghindar. Tapi kalau seandainya memungkinkan untuk dinasehati, ya diluruskan, maka luruskan. Nah, perhatikan. Perhatikan baik-baik, ini penting. Paham ya? Karena orang hizbiyun, orang ahlu ahwa, mereka walaupun mereka kelihatannya diam, kadang mereka itu menyembunyikan apa? sengatannya. Dipermisalkan bagian kala jengking. Kala jengking memang awal mulanya enggak nyengat, tapi kalau tersentuh ekornya yang tersengat tersenggol ekornya bagaimana? Sengatan tuh. Nyari kesempatan fursah di situ ya. Makanya Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk-duduk dengan pengikut hawa nafsu. Karena duduk-duduk dengan pengikut hawa nafsu itu bisa menyakitkan hati. Paham ya? Jadi hindari kalau seandainya orangnya adalah pemimpinnya atau ustadznya, lebih baik kita menghindar. Berikutnya, apakah boleh seseorang membunuh orang kafir saat peperangan dengan menggunakan ketapel? Larangannya umum. Paham ya? Ketika perang pun jangan menggunakan ketapel Paham ya? Nah, barakallahu fikum tapi kalau memang posisinya memang enggak ada senjata yang lain, insyaallah tidak masalah karena zaman waktu itu namanya manzanik. Manzanik itu barakallahu fikum. manzanik itu semacam ketapel tapi untuk melontarkan batu. Biasanya mereka punya benteng-benteng besar. Itu kalau dibobol dengan senjata panah itu enggak tembus, tapi kalau batu besar, wah bagaimana caranya tarik bareng-bareng itu bismillah, terlontarkan batunya, nabrak temboknya, jebol temboknya. Bentengnya apa? Hancur. Paham ya? Sama dulu namanya jalik namanya. Ma'ruf itu ya. Nah, tapi kalau misalkan eh, untuk kaum muslimin atau apa untuk saya berburu asalnya bukan menggunakan ketapel untuk berperang. Kalau untuk berperang ya, untuk berperang pun upayakan menggunakan yang lebih tajam dan lebih bisa membunuh daripada ketapel. Tapi kalau manjanik insya Allah nggak masalah manjanik tadi. Kalau ketapel kan cuma kepalanya memang bocor itu aja. Paham ya? Allah musta'an. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan Nabi Dawud alaihissalam? Beliau membunuh Jalut dengan menggunakan ketapel. Pula alam kalau saatnya benar ketapel, kemungkinan besar manjanik tadi itu. Paham ya? Manjanik yang alat besar sekali yang waktu itu digunakan untuk apa? Untuk biasanya kalau benteng-benteng istana itu kan besar itu ya. Jadi ada semacam batu besar, kemudian mereka tarik bareng-bareng dengan alat tadi itu. Setelah itu dilepasin terlontarkan batu dan nabrak tembok tadi itu roboh temboknya. Paham ya? Tapi ke kecil wallah alam kecil. Enggak dinukilkan ya. Wallah alam. Ini yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah Abdul Aziz Al-Bura'i? Dan apa kerusakan yang telah ia lakukan di dalam dakwah? Abdul Aziz Al-Bura'i dulu pernah damat dan saat itu ketika muncul fitnah Abdurrahman Adni, dia berada di daerah Nah barakallahu fikum Enam pernah di daerah Damar, pernah juga di Damar atau bahkan di Taiz ya. Nah, waktu itu pindah-pindah. Dan kalaupun ke Indonesia, turunnya tidak bersama Ahlus Sunnah. Paham ya? Tapi para nah barakallahu fikum para dai hizbiyun yang mereka mengagung-agungkan yayasan atau yang semisalnya. Itu Abdul Aziz Al-Burai, hadahullah. Dan yang dirusak dalam dakwah diantaranya mencaci maki dan menghina Syekh Yahya bin Al Hajuri wafaqahullah dengan tuduhan-tuduhan tidak benar dan ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan Muhammad al-Imam. Paham ya? Hadahullah dan saat itu ketika masih hidup ikut-ikutan juga dengan Abdurrahman Adni yang sekarang sudah meninggal ya dan sekarang diganti dengan Abdullah Mar'i. Nah, Allah musta'an. Itu diantaranya. Jadi ketika membantah atau ketika mentahdir itu tanpa hujah, tanpa dalil sehingga sangat cocok kalau digelari dengan as Nah, barakallahu fikum as-sa'afiqah. As-sa'afiqah itu maksudnya orang-orang yang e, berdagang tanpa modal. Nah, maksudnya membantah nah mentahrir tapi tanpa dalil. Yang terakhir, apakah Syekh Muhammad bin Hizam bergabung dengan Hizbul Jadid Al-Imam? Kalau terang-terangan Mula alam, tapi ada korinah tanda-tanda yang semoga Allah Ta'ala berikan hidayah kepada beliau. Karena apa? akhir-akhir ini barakallahu fi fitnah ngeri sekali. Ketika kita keluar dari Damaj, ketika perang Tahrir kemarin itu, begitu sampai di Sana'a itu banyak orang-orang yayasan menyodorkan menyodorkan bantuan. Sini atau sini. Kalau enggak kokoh di situ ya ngeri. Orang yayasan itu kalau menyodorkan dana enggak sembarangan. Bukan jutaan lagi, mungkin M, MM. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Beliau saat awal-awal itu Masya Allah masih kokoh dan masih menegakkan dakwah di Ib. Paham ya? Dan saat itu barakallahu fikum pengennya itu tanah dibangun markis atas pengawasan syekhnya waktu itu. Bukan berarti komando ya, maksudnya itu biar tertib. Paham ya? Karena memang mungkin mustininya melalui jalur beliau. Paham ya? Lama kelamaan nah barakallahu fikum ada orang yang ngasih masukan agar atas nama Syekh Walizam. Ya, eh, teman dekatnya, anak anak tahu walaupun enggak kenal tapi tahu namanya Surur al ini, Orang Damat asli. Surur Al-Wadi'i ini orangnya kurang beres dia. Dia masih bergaul dengan Hizbul Rasyad As-Salafi. Partai Ar-Rasyad As-Salafi, partai tapi As-Salafi, partai itu di Yaman. Nah, barakallahu fikum. Dan banyak bantuan-bantuan yayasan yang termudah-mudahan. Akhirnya yang terakhir nampak sekali beliau Syekh Muhammad Hizam Hadahullah berani atau bahkan sudah menghapus mukaddimah takdim yang dulunya diberikan Syekh Yahya kepada beliau kitab Ithaful Anam. Pernah dengar? kitab Ithaful Anam seputar puasa Ramadan atau misalnya itu, awal mulanya ada takdimnya mukaddimah Syekh Yahya. Tapi sekarang cetakan yang baru dihapus. Dihapus. Yang diagung-agungkan Surur Al-Wadi'i. Anam baca beberapa saat yang lalu, bahkan beliau malah nulis artikel memuji-muji Surur Al-Wadi'i. Paham ya? Seakan-akan Syekh Al-Alamah, seakan-akan gitu. Paham ya? Padahal cetakan yang baru ini yang Ithaful Anam itu mukadimah syariah dihapus. Allahu musta'an. Nah, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya kita doakan hadahullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau dan mau kembali kepada para masyayikh serta berkomunikasi seperti awal dahulu. Nah, barakallahu fikum dan kita pun mengajarkan kitabnya pun enak gitu loh. Untuk saat ini kita hentikan ya semoga Allah taala mudahkan untuk kedepannya Allah taala mudahkan mencari pengganti kitab yang lainnya. Kalau nan kondisi keadaan seperti ini. Tapi kita doakan. Karena eman-eman Fatul Alam, Syarah Bulughul Maram setebal itu. Taisiratul fikriyah yang kemarin kita baca itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau yang semisalnya Rasulullah an yahdiya. Rasulullah an yuwaffiqu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardahu. rabbil alamin.